Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan. Mudah-mudahan silaturahim yang berkah menjadikan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan meluaskan rezeki kita di dalam kemanfaatan semuanya. Mohon maaf untuk pagi ini mungkin nanti hanya bisa sampai jam delapan ada <clears throat> harus segera berangkat keluar kota pada jam delapan itu mohon maaf baik <clears throat> saya diberikan amanah oleh panitia untuk berbagi tentang beberapa hal terkait kepemimpinan. Ini banyak sekali yang diminta untuk dilihat, jadi kita lihatnya mungkin hanya sekedar sekilas-sekilas saja pada seorang Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma yang kedua pada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma yang ketiga pada Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala yang keempat pada Salahuddin Al-Ayyubi rahimallahu taala Baik, yang pertama Aisyah adalah putri Abu Bakar bin Abi Quhafah dari Bani Tamim satu kabilah yang di kalangan penduduk Makkah termasuk kabilah yang lemah namun dihargai karena kemampuan-kemampuan khususnya. Pada Aisyah, yang terwaris dari ayahnya adalah kecerdasan dan pemahaman akan berbagai macam ilmu yang sangat luas. Ibunda Aisyah bernama Ummu Rumman dan Aisyah ini lahir pada kira-kira tahun ke-6 atau ke-7 bi'sah. Tahun ke-6 atau tahun ke-7 diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ditanya berapa selisih usia Rasulullah dengan Aisyah, selisih usia beliau sekitar 45 atau 46 tahun. Aisyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat pada bulan Syawal pada tahun ke-13 Bi'sah atau tahun terakhir di Mekkah dan berumah tangga dengan beliau pada tahun ke-3 Hijriah bulan Syawal juga Ini makanya kenapa banyak orang menikah di bulan Syawal. Ada dalil juga karena Rasulullah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pada bulan Syawal. Dan beliau diboyong ke rumah Rasulullah juga pada bulan Syawal. Jadi konsepsi yang ada pada Rasulullah dan Aisyah ini adalah menikah dahulu berumah tangga kemudian. Selisih antar pernikahan mereka dengan berumah tangganya mereka sekitar tiga tahun. Bagaimana mereka menikah? Ada seorang sahabiah yang kemudian memang menawarkan Aisyah ini kepada Rasulullah SAW disertai penawaran untuk menikah dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Jadi ketika itu setelah wafatnya Khadijah Sabiah ini mengatakan tidak akan kau menikah lagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah dengan siapa? Kalau yang perawan maka putra sahabatmu sendiri Aisyah binti Abu Bakar kalau yang janda, maka itu adalah Saudah binti Zam'ah. Dua-duanya dinikahi oleh Rasulullah. Pada Aisyah ini, awal mulanya Abu Bakar keberatan. Karena Abu Bakar menganggap, bukankah engkau saudaraku, ya Rasulullah. Kalau saudara itu, jadi orang Arab jahiliyah itu masih menganggap hubungan angkat-mengangkat itu statusnya sama dengan hubungan kandung. Kalau Rasulullah dan Abu Bakar bersaudara, maka anaknya Abu Bakar haram dinikahi Rasulullah. Kenapa? Itu keponakan. Keponakan itu tidak boleh. Tetapi Rasulullah mengatakan, engkau saudaraku dalam agama Allah, bukan saudara kandung. Dalam suatu riwayat yang dibawakan oleh Aisyah kepada kita, sebagaimana ditakhraj oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim kita mendapatkan riwayat lain bahwa Aisyah ini dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama-tama melalui sebuah mimpi. Jadi kira-kira di hari-hari awal pernikahan mereka Rasulullah itu kemudian mengatakan begini kepada Aisyah. Aku melihat di dalam mimpiku Malaikat membawa sebuah tanduk kencana yang indah sekali. Bertabirkan sutra berumbai-umbai. Lalu kemudian malaikat-malaikat itu mengatakan ini istrimu. Lalu aku buka tabirnya dan tampaklah wajahmu. Maka aku katakan kalau ini kehendak Allah maka akan terjadi. Romantis ya. Jadi di awal pernikahan itu Rasulullah mengatakan bahwa aku melihat bahwa ada malaikat di dalam mimpiku membawa tandu kencana yang kemudian bertutupkan sutra berumbai-umbai bertabirkan sutra berumbai-umbai lalu malaikat-malaikat itu mengatakan ini adalah istrimu lalu kubuka tabirnya maka tampaklah wajahmu dan aku katakan jika ini adalah kehendak Allah, maka pasti akan terjadi. Setelah mereka menikah, Aisyah adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling disayang oleh beliau. Dalam soal menyayangi istri ini, Rasulullah pernah mengadu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Ya Allah inilah pembagianku menurut keadilan yang bisa kuupayakan. Sedangkan hatiku adalah milikmu, kau bolak-balikkan ia sekehendakmu. Artinya, beliau mengakui kelemahan beliau bahwa dalam soal hati ternyata beliau tetap saja tidak bisa kemudian membagi rasa cinta itu secara rata kepada semua istrinya. Tapi dalam hal-hal yang zahir, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengupayakan keadilan itu. Nah, sebagaimana dengan cerdas satu hari Aisyah kemudian menggoda Rasulullah dengan kalimat, "Ya Rasulullah, jika engkau adalah seorang gembala, lalu kau dapati ada padang gembalaan yang beberapa padang gembalaan itu telah dipakai oleh penggembala lain untuk mengangonkan ternaknya." dan hanya ada satu padang gembalaan yang belum pernah disentuh oleh gembala-gembala dan hewan ternak yang lain. Maka kemana kau akan menggembalakan ternakmu? Maka Rasulullah mengatakan saat ini yang kuinginkan adalah menggembala ke ladang gembalaan yang belum ada penggembala lain datang padanya. Ini isyarat. Aisyah itu kemudian menyebutkan bahwa semua istri Rasulullah yang lain itu janda hanya dialah sendiri yang perawan maka istilahnya digambarkan dengan padang gembalaan yang belum disentuh oleh gembala dan ternak lain dalam sisi kepribadian Aisyah selain seorang yang cerdas dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghafal kalau dilihat dari jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dia hanya kalah dari Abu Hurairah. Jadi sangat banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkisar sekitar 3700 hadis. Tersebar di dalam Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi, Abu Dawud juga kitab-kitab yang lain termasuk Ahmad dan Muwatta'nya Imam Malik. Aisyah juga adalah penghafal syair-syair Arab. Dalam sebuah riwayat disebutkan tidak kurang Aisyah menghafal sekitar 40 ribu bait syair. Jadi di luar Quran, di luar hadis, Aisyah menghafal sekitar 40 ribu bait syair. Hafal. Jadi kita pernah singgung ya, orang Arab jahiliyah itu mengukur kecerdasan bukan dari kemampuan membaca dan menulis. Karena kemampuan membaca dan menulis itu justru sebuah aib. Kecerdasan orang Arab itu diukur dari daya hafal. Maka kalau orang Arab kok masih menulis dan membaca, dia beraib karena menulis dan membaca itu penanda bahwa hafalannya tidak kuat. Dulu begitu pemahamannya. Ya, Anda yang rajin menulis itu kalau orang Arab jahiliyah akan menganggap Anda orang bodoh. Kenapa? Hafalannya jelek <laughs> begitu. Karena kalau orang cerdas, dia tidak perlu menulis dan membaca, dengar sekali langsung hafal. Nah, Aisyah ini termasuk berasal dari nasab orang-orang cerdas menghafal 40 ribu bait syair. Aisyah juga sebagaimana ayahnya adalah orang yang memahami tata bahasa Arab dengan sangat baik. Memangnya ada orang Arab yang nggak ngerti tata bahasa? Ada, gitu. Banyak juga orang Arab yang bicaranya keliru-keliru. Aisyah juga adalah seorang yang memahami ilmu tentang nasab bangsa Arab ilmu tentang nasab ini berguna pada waktu itu untuk memberikan penjelasan tentang berbagai macam perkara. Dulu Abu Bakar As-Siddiq di masa pra-Islam itu adalah konsultan dalam banyak hal. Dalam hal bisnis, dia akan menjadi konsultan ketika ada orang yang mau berbisnis dengan satu kabilah atau orang dari kabilah tertentu. Hai Abu Bakar, aku mau bertransaksi dengan orang ini. Apa sifat-sifatnya? oh kata Abu Bakar dia namanya Fulan bin Fulan dari kabilah ini maka dia adalah keturunan dari orang yang begini begini begini dalam hal transaksi dia begini begini begini waspadai dalam hal ini ini ini kemudian ambillah keuntungan dalam hal ini ini ini kalau ada orang mau menikahkan sama Abu Bakar sungguhnya putra fulan dan fulan dari kabilah fulan melamar anakku bagaimana menurut pendapatmu sesungguhnya begini begini begini Fulan bin Fulan itu dari kabilah Fulan punya sifat begini begini begini anaknya kurang lebih begini begini begini gitu. itu Abu Bakar Siddiq kemampuan di dalam menilai orang didasarkan pada ilmu tentang nasab ini adalah satu hal yang sangat baik pada masa itu dan akurat kenapa karena pewarisan nilai tauris itu sangat lekat dari orang tua kepada anaknya sehingga ya saya bilang di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang tidak perlu taaruf di dalam pernikahan itu kalau mau menikah dengan Aisyah nggak perlu kenalan sama Aisyah kenalan saja sama Abu Bakar Aisyah itu mirip Abu Bakar kalau mau nikah sama Hafsah nggak perlu kenalan sama Hafsah kenalan saja sama Umar karena Hafsah itu mirip Umar dan seterusnya kalau mau menikahkan anak dengan Qais bin Sa'ad tidak perlu kenal Qais bin Sa'ad kenal Sa'ad bin Ubadah sudah cukup karena Qais itu mirip ayahnya. Nah, hal-hal semacam ini yang menjadi ilmu yang ada di dalam keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena usianya yang muda. Aisyah radhiyallahu anha tampil menjadi begitu menakjubkan di dalam hal ilmu ini. Karena sesungguhnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Aisyah baru berusia sekitar 18 tahun. Dan dia sudah menguasai ilmu itu. Hadis yang sangat detail dan lengkap. Balaghah, mantik, sastra, logika, syair-syair Arab, Turas ilmu-ilmu tentang apa yang terjadi di masa lalu, sejarah, tarikh bangsa Arab, bahkan ilmu faraid, mawaris, matematika, ilmu yang menurut bangsa Arab paling menyusahkan. Matematika pecahan itu, itu bagi orang Arab pada waktu itu adalah ilmu yang sangat rumit. Dan bagi kita pun coba belajar tentang waris itu. Itu saja sudah sangat rumit. Gitu. Aisyah adalah satu dari sedikit orang yang sangat memahami ilmu itu di samping nanti ada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Pada usia 18 tahun dia sudah memahami itu semua. Aisyah dengan perbendaharaan ilmunya menjadi satu bukti yang jelas bahwa dalam soal ilmu wanita bisa mengalahkan laki-laki dengan sangat telak. Sungguhnya banyak sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ketika ingin mentabayankan pemahaman-pemahamannya untuk kemudian mengautokritik apa-apa yang dia ketahui tentang sunnah dan Quran, maka mereka bertanya kepada Aisyah. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, bahkan Abdullah bin Mas'ud bahkan juga Abdullah bin Az-Zubair Urwah bin Az-Zubair dan para sahabat besar yang lain tidak malu untuk merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha Aisyah hidup dengan damai dan tentram sebagai pemimpin kaum wanita sebagai umul mukminin yang paling dihormati juga di dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab sampai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Aisyah termasuk istri Rasulullah yang mendapatkan tunjangan tertinggi dari negara yang kemudian sifat kedermawanannya mengalahkan semua pemberian itu sehingga tentu saja Aisyah tidak pernah menjadi seorang yang kaya. Di masa Umar bin Khattab misalnya Aisyah adalah penerima tunjangan dari negara sebesar kira-kira 10.000 dinar per tahun. Kalau 10.000 dinar per tahun itu berarti 10.000 kalikan satu dinar sekarang di gerai-dinar.com tadi pagi 1,75 juta. 1 juta 750 ribu. Kalikan 10 ribu, 1,75 juta, berarti ada 17 setengah miliar. Tunjangan Aisyah itu per tahun 17 setengah miliar rupiah. Kira-kira satu bulan, satu setengah miliar. Itu kemakmuran di masa Umar Ibn Khattab. Dilanjutkan oleh Usman bin Affan, Selain tunjangan ada hadiah-hadiah yang selalu dibagikan oleh Utsman kepada para istri Rasulullah, keluarganya dan para sahabat-sahabat utama. Dan hingga masa terbunuhnya Utsman bin Affan, lalu terjadilah beliau terlibat di dalam satu fitnah yang terjadi pada masa itu, yakni apa yang disebut sebagai waqatul jamal, perang berunta. Tetapi perang berunta ini membuktikan kepada kita semuanya kapasitas seorang Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang pemimpin yang juga brilian. Kita sudah bahas tentang fitnah terbunuhnya Utsman beberapa waktu yang lalu, kita langsung loncat kepada kepemimpinan Aisyah. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung di Madinah, selama 40 malam, maka Aisyah menghindarkan diri ke Makkah dengan alasan tidak berumrah Ketika kemudian kabar bahwa Utsman terbunuh terjadi, maka beredarlah berbagai macam surat yang mengatasnamakan berbagai macam orang. Yang itu akan menjadi bibit-bibit fitnah yang makin keras. Di antara surat-surat itu berasal dari penduduk Basrah yang mengundang Aisyah juga Talha dan Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu untuk bersegera ke Basrah dan memimpin perjuangan untuk menuntut bela kisas atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Karena yang di Madinah sudah sulit dipercaya tentang penegakan kisas itu. Maka datanglah Aisyah ke Basrah dan di sana memang ada Az-Zubair dan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum sehingga kemudian mereka bergabung tiga orang inilah yang menjadi pemimpin dari orang-orang Basrah. Ali bin Abi Thalib beberapa kali mengirim surat kepada mereka, tetapi mereka enggan untuk memperbarui bayatnya kepada Ali bin Abi Thalib. Saya sebut memperbarui karena Talha dan Az-Zubair sebelumnya sudah membayat Ali bin Abi Thalib. Tetapi kemudian mereka melepaskan kembali bayatnya. Kalau Aisyah memang belum. Ketika itu mereka berada di Basrah dan mereka menolak untuk berbaiat sebelum Ali menyelesaikan tugasnya untuk mengkisos pembunuh Utsman bin Affan. Sementara Ali bersikeras bahwa bagaimana mungkin aku akan menyelesaikan tugas itu dalam posisi tanpa kedudukan, tanpa wewenang. Kalau kalian membaiatku terlebih dahulu, maka aku akan menjadi Amirul Mukminin yang sah untuk melakukan semua kebijakan itu. Sekarang kalian tidak berbayat padaku tapi menuntut aku untuk bertindak atas legalitas apa aku bertindak itu sikap Ali tapi fitnah-fitnah yang berembus semakin dahsyat sehingga kemudian Ali bin Abi Thalib yang merasa Madinah tidak lagi kondusif memindahkan pusat pemerintahannya ke Kufah padahal ketika itu beliau sudah dicegah oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan hai hey, mukminin jangan keluar kalau kau keluar kau tidak akan pernah kembali ke Madinah dan ini memang ucapan seorang mukmin yang luar biasa, betul apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar karena sejak keluar dari Madinah maka Ali tidak pernah kembali ke kota Madinah itu karena beliau terlalu tersibukkan dengan urusan-urusan di Kufah sampai pada nanti perang Jamal dan perang Siffin, perang terhadap Khawarij di Nahrawan sampai kemudian beliau syahid ketika sedang sholat subuh ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Jadi benar ya kata Rasulullah, "Ittaqu farasatal mu'min fa innahu yara binurillah." Takutlah kalian kepada firasat orang beriman, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar sudah mengingatkan begitu dan Ali bin Abi Thalib bersyukur pada pandangannya bahwa para pembangkang berada di Syam dan Basrah Para Bughat ini ada di Syam dipimpin oleh Muawiyah dan ada di Basrah dengan trio Aisyah, Talhah dan Zubair. Berbagai kitab tarikh dan sejarah merekam untuk kita khutbah-khutbah Aisyah di Basrah. Dan itu luar biasa kalau kita lihat dari kualitas isi dari soal kualitas sastra dan dari soal daya geraknya untuk menggerakkan orang-orang Basrah ini di dalam perang yang sungguh amat disesalkan itu. Tapi kita melihat betapa kemudian luar biasanya seorang wanita seperti Aisyah yang kemudian mampu mengobarkan semangat dengan khutbah-khutbah yang sangat sangat sangat agung kalau kita lihat khutbahnya itu. Jadi Aisyah sebagai seorang wanita, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menunjukkan kemampuannya di dalam berorasi, berkhutbah, dan itu sangat memukau. Sampai-sampai orang Basrah itu sepanjang mereka berperang di dalam waqatul jamal, kita akan mendapati syair-syair yang kemudian ditujukan untuk membela Aisyah radhiyallahu anha. Ada orang-orang yang ketika berperang itu berdendang. Wahai ibunda kami, ibunda yang paling kami cintai, perintahkanlah kepada kami sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mentaati, seterusnya. Ini sangat merepotkan Ali bin Abi Thalib ketika kemudian melihat Aisyah memimpin sendiri perang itu dari atas unta bersekedup yang sangat besar. Adapun menurut Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, unta yang dipakai Aisyah ini memang unta bermasalah. Karena unta ini pernah kemudian mogok ketika dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah mendoakan keburukan bagi unta ini. Jadi menariknya unta yang dipakai Aisyah itu kebetulan juga adalah unta yang pernah didoakan jelek oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian besar ulama berpendapat nanti sebagaimana juga Aisyah akan bertobat atas itu adalah sebuah kesalahan Aisyah keluar dari Madinah pergi ke Makkah dan apalagi menuju Basrah yang kemudian memimpin pasukan. Tapi dalam kekeliruannya kita juga belajar tentang kebesaran. Kita belajar tentang kepemimpinan yang sangat luar biasa dari seorang Aisyah. Yang dilakukan Ali bin Abi Thalib terhadap Aisyah ini selalu berkonsultasi dengan dua saudara Aisyah yang ada di pihak Ali di dalam perang itu. Mereka adalah Muhammad bin Abi Bakar dan Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi dua orang ini, kakak dan adik Aisyah ini adalah panglima-panglimanya Ali bin Abi Thalib di dalam perang yang di sisi pihak lawan dipimpin oleh Talha, zubair dan Aisyah. Maka ketika itu Abdurrahman bin Abu Bakar mengatakan, merumuk mukminin unta itu yang menjadi masalah kita. Aku khawatir pasukan kita akan memanahinya dan mengenai Aisyah. Maka demi Allah hentikanlah Aisyah dengan cara menebas kaki-kaki unta itu. Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan beberapa orang sahabat untuk menebas kaki unta Aisyah itu secara serempak, empat kaki sekaligus. Pak, gitu. Maka unta ini kemudian jatuh, brek. Dan kemudian sekedup Aisyah ini di diculik begitu, diangkut ke pasukan Ali bin Abi Thalib dengan satu maksud tujuan yang sangat jelas. Jangan sampai Aisyah yang mengobarkan perang di pihak lawan Ali ini menjadi sasaran anak panah anak panah pasukan Ali bin Abi Thalib yang memang sulit dikendalikan perang itu kalau sudah begitu ya siapa yang jadi mudah kena sasaran dia disasar kalau sampai Aisyah terbunuh gitu ya itu kerugian besar bukan bagi pasukan lawan, tapi kerugian besar bagi pasukan Ali bin Abi Thalib. Karena akan menjadi fitnah yang semakin merebak kemana-mana. Maka diputuskan untuk menculik Aisyah itu. Jadi tebas kaki-kaki untanya kemudian sekedupnya dibawa. Dibawa ke hadapan Ali bin Abi Thalib, kemudian yang menemunya pertama adalah adiknya yang disayang namanya Muhammad bin Abu Bakar. Nah, Muhammad kemudian membuka sekedup Aisyah itu dan mengatakan Assalamualaikum ya ukhti. Saudariku, selamatan atasmu ahlan wa sahlan. Kamu diterima sebagai keluarga dengan segala kemudahannya. Aisyah masih marah atas kejadian yang menimpa itu, sehingga kemudian pergi engkau. Kau bukan saudaraku. Nah, kemudian Abdurrahman bin Abi Wakar yang mengantar Ali bin Abi Thalib untuk datang menemui Aisyah dan kemudian Ali mengatakan assalamu alaiki ya ummi. Keselamatan atas semua ibuku. Aisyah mengatakan wa alaikassalam. Ali membalas dengan kata-kata ghafarallahu laki. Semoga Allah mengampuni. Aisyah menjawab walaka irdan dan juga mengampunimu. <laughs> Jadi ketika Ali menyambut dengan doa semoga Allah mengampunimu, Aisyah mengatakan dan semoga Allah juga mengampunimu. Ali bin Abi Thalib memperlakukan Aisyah dengan penuh kemuliaan disediakan segala fasilitas kebutuhan pengawal untuk kemudian mengawal Aisyah kembali ke Makkah. Ini yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan kemudian untuk mendamaikan penduduk Basrah dengan penduduk Kufah, penduduk Basrah anak buahnya Talha Zubair Aisyah dengan penduduk Kufah anak buahnya Ali bin Abi Thalib maka Aisyah berkhutbah sekali lagi dan khutbahnya ini diantaranya menyinggung hubungannya dengan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan demi Allah tidak pernah ada masalah antara aku dengan Ali kecuali seperti masalah antara seorang ibu mertua dengan menantunya. Dan demi Allah Ali adalah lelaki yang paling baik di antara kalian. Mungkin aku pernah mencelanya, tapi aku bersumpah dengan nama Allah bahwa Ali adalah lelaki yang terbaik di kalangan kalian. Wahai penduduk Basrah, jangan sampai hari ini menjadi fitnah bagi hari-hari sebelumnya. Putuskanlah dan tutuplah pintu-pintu fitnah itu dengan perdamaian ini dan bersatulah kalian di bawah satu kepemimpinan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ini khutbah Aisyah menutup konflik yang kemudian terjadi antara Kufah dan Basrah. Dalam perang Jamal ini gugur beberapa versi riwayat menyebutkan jumlah yang berbeda. Ibnu Ishaq dan sebagaimana dikutip oleh para sejarawan yang lain mengatakan jumlah korban ada sekitar 30 ribu orang. 20 ribu dari pihak Aisyah, 10 ribu dari pihak Ali bin Abi Thalib. Jumlah lain dikatakan jumlahnya 15 ribu orang. Ada yang 10 ribu dari pihak Aisyah dan 5 ribu dari pihak Ali bin Abi Thalib. Jadi kira-kira proporsinya kerugian di pihak Aisyah jumlah yang gugur itu sekitar dua kali lipat dibandingkan jumlah yang gugur di pihak Ali bin Abi Thalib. Itu satu kerugian yang sangat besar di kalangan kaum muslimin. Tapi itulah sejarah sudah bicara kepada kita apapun kemudian kita bisa melihat Aisyah berperan besar di dalam perdamaian itu dengan pemulihan yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib Aisyah telah kemudian berkhutbah dan khutbah ter akhirnya ini adalah khutbah yang paling baik dia menyesali dosa-dosanya dan memohon ampun kepada Allah karena dia melanggar ayat waqarna fi buyutikunna dan tetaplah tinggal di rumahmu ayat-ayat yang ditujukan kepada istri-istri Rasulullah sesudah wafat beliau seharusnya beliau tidak terpancing fitnah dan tetap berada di rumahnya itu yang kemudian terjadi nah karakter lain dari Aisyah radhiallahu anha adalah seorang pencemburu kita sudah pernah bicarakan cemburunya Aisyah bisa dalam bentuk yang sangat keras gitu ya. Kalau ada istri Rasulullah yang lain yang memasak makanan dan kemudian dihidangkan kepada tamu dan tamu-tamu itu tampak menyukai hidangan itu maka Aisyah bisa saja kemudian datang dan membanting piringnya. Dan ini kejadian bukan satu dua kali karena kita melihat yang meriwayatkannya ada Ummu Salamah, ada Safiyah, ada kemudian juga Saudah binti Zam'ah. Di istri-istri Rasulullah yang lain pernah merasakan piringnya dibanting oleh Aisyah. Aisyah juga seorang yang dalam kecemburuannya bisa mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak terbayangkan oleh orang yang hanya menilai dari sisi dohir lafat. Seperti kata-kata, engkau hanya mengaku-ngaku Nabi. Di Aisyah itu pernah mengatakan kepada Rasulullah, engkau hanya mengaku-ngaku Nabi. Syekh Muhammad dan Al-Albani dan beberapa ulama yang lain sampai sibuk membahas hadis ini. Mencoba untuk memahami kalimat Aisyah itu. Kalimat Aisyah itu dianggap sangat rawan dan riskan. Masa sih Aisyah meragukan kenabian Rasulullah? Gitu. Mungkin memang ahli hadis memahami perkataan para sahabat yang tidak maksum perlu juga belajar tentang psikologi gender. Nah, pemahaman tentang apa yang diucapkan oleh seorang wanita itu adalah ekspresi dari perasaan yang kemudian dicerapkan dari persepsi sesaat sehingga itu bukan pandangan yang berasal dari dalam hati. Itu hanya ringkasan kalimat jadi kalau Aisyah itu ketika itu marah mengatakan aku tahu kamu itu nabi, tapi kenapa sekarang aku sedang merasakan ketidakadilan, aku sedang merasakan kau jauh dariku, aku sedang merasakan kau bersikap kurang baik bagiku. Tapi itu kan kalau buat marah kepanjangan. Nah itu diringkas menjadi kamu itu cuma aku aku nabi. Jadi itu kalimat ringkas. Versi panjangnya adalah tadi. Aku sedang tidak merasakan apa-apa yang seharusnya menjadi tanda bagi kenabianmu terhadap istri-istrimu. Iwatifillah rahimahullah. Kalau kemudian kita telisik kasus perang Jamal itu dikaitkan dengan apa yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Aisyah, kita kemudian akan kembali melihat pada kisah perang Datus Salasil di mana Rasulullah pulang dan kemudian terjadilah apa yang kemudian disebut sebagai peristiwa hadisul ifki, berita dusta tentang Aisyah dan Safwan bin Al-Mu'attal. Dalam kasus berita duka itu, berita dusta itu, kita tahu bahwasanya Rasulullah pernah dalam galau nya meminta pendapat dua orang yang paling disayanginya. Yang satu adalah Usamah bin Zaid, yang satu adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika Usamah ditanya, dia mengatakan, Ya Rasulullah, katakan padaku, siapa yang menikahkan engkau dengan Aisyah? Maka Rasulullah menjawab, Allah. Kata Usama, subhanallah, maka mana mungkin Allah menipumu, sesungguhnya aku tidak bersaksi tentang Aisyah kecuali tentang kebaikannya. Tapi ketika Ali ditanya, mungkin maksudnya Ali untuk menyeimbangkan pendapat, sekaligus untuk menghibur Rasulullah yang sedang galau, karena Ali orangnya isi going, semuanya just ticket isi, pokoknya hidup ini enjoy aja lah, jangan terlalu berat begitu. Itu karakter Ali bin Abi Thalib. Maka Ali mengatakan begini ketika ditanya oleh Rasulullah pendapatnya tentang kasus yang mengenai Aisyah dan Safat ini. Jadi jawabnya Ali begini, "Ya Rasulullah, wanita di dunia ini banyak. Maka ceraikan siapapun yang ingin kau ceraikan, nikahi siapa yang ingin kau nikahi." Kalimatnya Ali ini adalah kalimat yang kemudian mencoba untuk meringankan beban yang menyesakkan dada Rasulullah. Jadi sebelum itu bebannya Rasulullah berat sekali. Karena hampir-hampir kasus Aisyah itu membuat baku hantamnya orang-orang Ansor di masjid lagi. Jadi ketika beliau curhat di masjid itu kan, beliau mengatakan, kenapa di antara kalian ada yang mengatakan yang jelek-jelek tentang keluargaku, padahal tidaklah aku ketahui tentang keluargaku itu kecuali yang baik saja. Dan kenapa di antara kalian ada orang yang mengatakan tentang seorang sahabatku yang aku tidak mengetahui juga kecuali kebaikannya. Maksudnya adalah Sufyan bin al-Mu'attal. Lalu ketika itu orang-orang Aus bangkit. Saat bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami siapa yang kau maksud yang memfitnahmu dan keluargamu itu yang telah menyakiti Allah dan Rasulnya, maka kami pasti akan memenggal lehernya. Kalau dia berasal dari Aus, maka aku yang akan membunuhnya. Kalau dia berasal dari Khazraj, maka serahkan pada Aus untuk juga membunuhnya." itu kalimat bikin orang-orang Khazraj marah. Karena apa? Abdullah bin Ubay bin Salul orang Khazraj. Maka saat bin Ubadah pemimpin Khazraj berdiri dan mengatakan, "Kamu dusta. Kamu memang cuma mau mengungkit-ungkit luka lama di antara kita." Lu sebelum datang Rasulullah kan mereka berperang. Kamu sedang mengambil kesempatan untuk menelikung kami di sini. Kamu tahu bahwa orang itu berasal dari khazat, maka kamu mengatakan begitu. Demi Allah kamu tidak akan bisa membunuhnya, dan demi Allah kami akan melindunginya. Marah. Lalu bangkitlah As'ad bin Zurarah dan Ubadah bin Samit. Ini pamannya Sa'ad bin Mu'ad. Mereka mengatakan lebih dalam lagi. Kata mereka, kamu yang dusta, dasar orang munafik, melindungi orang munafik. Gitu. Itu Aus dan Khazir sudah ngangkat pedang semuanya di dalam Masjid Nabawi. Rasulullah sampai kemudian harus menangis dan turun untuk kemudian mendamaikan kembali mereka. Dan itu masalah sudah. Soal istri Rasulullah di fitnah itu hampir mencerai beraikan persatuan kaum muslimin. Nah, karena galaunya begitu, beratnya begitu, Ali itu karena itu tadi, isi going orangnya, suka bercanda, periang begitu ya. Maka dia ingin menghibur Rasulullah dengan kata-kata, "Ya Rasulullah, wanita itu banyak." Ya benar kan? Wanita itu banyak. Dan sarannya Ali tanpa menyebut nama itu ceraikan siapa saja yang ingin kau ceraikan, nikahi siapa saja yang ingin kau nikahi. Tapi kita membayangkan andai kalimat itu didengar Aisyah itu akan jadi persoalan. Dan itu memang yang kemudian menjadi menurut sebagian ahli tarikh jadi persoalan. Karena ketika kemudian ada yang menyangka ya Rasulullah kalau kau ingin tahu tentang Aisyah maka tanya saja Barirah budaknya. Barirah dipanggil. Ketika Barirah dipanggil Rasul tanya bagaimana pendapat pun tentang Aisyah. Barirah mengatakan apanya? <laughs> Bingung dia ditanya begitu karena nggak tahu kasus di luar begitu. Nah, melihat Barirah kebingungan itu Ali marah karena nggak jawab-jawab. Padahal itu pertanyaan Rasulullah. Maka Barirah budaknya Aisyah ini digampar sama Ali. Ayo bilang yang benar kamu itu kalau ditanya gitu. Nah, itu yang menjadi hujah bagi sebagian besar ahli sejarah yang ingin menghubung-hubungkan antara kasus hadisul ifki dengan wakah Jamal yang mengatakan ya, sejak saat itu memang Aisyah telah merasa sakit hati kepada Ali bin Abi Thalib. Sudah dibilang wanita itu banyak gitu ya. Ceraikan siapa saja, nikahi siapa saja, ditambah lagi budaknya digampar. Dan ketika itu kemudian Barirah menjawab setelah dipukul Ali, dia baru menjawab bahwa aku tidak tahu kecuali kebaikan tentangnya, hanya saja dia ini orang yang teledor. Pernah aku tinggalkan dia bersama adonan, eh dia tertidur. Lalu adonan itu dimakan kambing sampai habis begitu. Ini jawabannya Barirah. Ini jawaban khas pengurus rumah tangga kan gitu ya. Yang dia ambil contoh ya, contoh yang sangat dekat dengan dia. Nah, beberapa riwayat memang menyebutkan sesudah itu ada beberapa kali Aisyah tidak menyebut nama Ali bin Abi Thalib. Seperti ketika Utsman dan Ali datang pada satu majelis, maka Aisyah meriwayatkan cerita itu dengan kata-kata Ja'al Utsman wa rajulun akhar. Telah datang Utsman dan seorang lelaki yang lain. Juga terjadi pada saat Rasulullah sakit dan kemudian beliau harus dipapah oleh para sahabatnya ke masjid. Waktu itu yang memampah adalah Abbas dan Ali. Dan Aisyah menyebut ceritanya juga dengan kata-kata Rasulullah dipapah oleh Abbas dan seorang laki-laki yang lain. Tetapi Imam Al-Ajuri mengatakan di dalam kitab Asyariah tugas kita adalah berbaik sangka kepada para sahabat Rasulullah. Adapun aku berbaik sangka karena ada riwayat yang menyebutkan kepada kita tentang postur Ali bin Abi Thalib. Jadi kita kan pernah membahas ya kalau Ali eh, Abu Bakar itu tinggi, kurus, langsing, kulitnya putih pucat gitu ya. Dan tubuhnya yang kurus itu membuat kadang-kadang kalau salat gitu ya sarungnya harus berulang kali dibetulkan karena dia melorot Abu Bakar seorang yang ya berkulit putih pucat, tampan wajahnya dan karena rambutnya itu beruban maka disemir dengan warna kadang-kadang merah, kadang-kadang kuning. Jadi alay banget gitu. Umar itu tinggi besar. Saking besarnya kalau naik kuda kakinya bisa menapak di tanah. Jadi pedangnya Umar itu satu setengah meter panjangnya beratnya 50 kilogram itu yang selalu ditenteng kemana-mana dengan satu tangan. Ya, saya kadang-kadang baca tentang Umar, pantas kalau setan aja takut begitu. Kan secara fisik begitu. Kulitnya kemerah-merahan, Umar itu kulitnya putih kemerah-merahan, gitu ya. E, rambut wajahnya lebat dan perkasa. Jadi posturnya sangat kuat. Utsman itu tinggi putih juga tapi beda dengan Abu Bakar ketika berusia agak e, bertambah usianya agak sepuh Utsman kemudian e, agak lebih gemuk tubuhnya agak lebih gemuk tubuhnya sedangkan posturnya agak menunduk karena dia seorang yang sangat pemalu Ali bin Abi Thalib ini berbeda dengan ketiga-tiganya Ali seorang yang tubuhnya pendek tetapi kekar maka kata Imam Al-Ajuri karena Ali ini seorang yang tubuhnya pendek dan kekar kemungkinan ketika Utsman datang bersama Ali itu Ali tidak terlihat. Sebagaimana kemungkinan ketika kemudian Abbas dan Ali memapah Rasulullah itu, maka Ali tidak terlihat karena dia seorang yang pendek dan kekar sehingga Aisyah mengatakan dia sebagai seorang lelaki yang lain. Karena tidak terlihat saja. Jadi ini hebatnya para ulama itu ya kalau menganalisis gitu ya. Sampai pada detail-detail semacam itu untuk apa? Prasangka baik kepada para sahabat bertanglim Jami'an. Saya kira beliau lebih layak untuk diikuti daripada orang yang menghubung-hubungkan itu. Nah, kita percaya saja pada pengakuan Aisyah bahwa tidaklah terjadi masalah antara aku dengan Ali kecuali seperti masalah antara ibu mertua dengan menantunya. Saya kira itu, Imam Filah tentang Aisyah radhiyallahu anha sesudah perang Jamal itu Aisyah kembali ke Madinah melalui Makkah lalu di sana berfokus untuk mengajar dan salah satu muridnya yang paling terkemuka adalah putra dari Az-Zubair bin Al-Awwam yang bernama Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Usamah bin Zaid. Kalau ingin memiliki anak seperti Usamah bin Zaid, carilah wanita ahli surga. Kenapa? Karena Zaid bin Harithah, putra angkat Rasulullah SAW ketika itu, pada suatu hari mendengar sabda Rasulullah SAW, siapa yang ingin menikahi wanita ahli surga, maka menikahlah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah budak dari Abdullah bin Abdul Muthalib ayah Rasulullah yang menjadi ibu asuh beliau sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih kecil. Bayangkan Zaid bin Harisah itu anak angkat beliau menikah dengan Ummu Aiman yang adalah ibu asuh beliau. Itu cucu menikah dengan nenek dalam hal generasi. Tapi apa yang menjadi semangat Zaid untuk menikahi Ummu Aiman adalah kata-kata Rasulullah, siapa yang ingin menikahi wanita ahli surga, menikahlah dengan Ummu Aiman. Kemarin Kang Puji Hartono di SMS istrinya, boleh diceritakan saya sudah minta izin. Istrinya meng-SMS, "Bi, kalau mau poligami silahkan." Alhamdulillah jawabnya itu baru alhamdulillah yang dikirim beberapa menit, kemudian terusan SMS-nya datang. Itu Mbah Tirjo utara rumah. Sopo gitu saya tanya itu. Mbah Tirjo itu umurnya 71 sudah nggak bisa jalan di rumah sendirian, matanya agak rabun dan perlu perawatan intens <laughs> Bayangannya begitu, luar biasanya seorang Zaid bin Harisah menikahi Ummu Aiman. Tapi dari pernikahan mereka yang lahir adalah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Usama ini kulitnya kalau tadi Abu Bakar putih pucat, Umar putih kemerahan. Kalau Muad bin Jabal itu kecoklatan kayak kita gitu ya kalau Usamah ini cenderung hitam warna kulit beliau. Maka pernah ada orang yang menyaksikan kearapan Usamah dan ayahnya. Sehingga Rasulullah kemudian mengatakan demi Allah Usamah dan Zaid adalah Arab, se-Arab-Arabnya. Jadi Arab itu tidak semuanya putih, ada juga yang hitam. Maka bersaksikan oleh Rasulullah Usamah dan ayahnya ini adalah Arab Arab arabnya Ketika Usamah diangkat menjadi panglima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usianya ketika itu 18 tahun. Jadi Rasulullah mengangkat pejabat yang umurnya muda. Itu ada beberapa, selain Usamah ada saya lupa namanya, yang kemudian menjadi gubernur Makkah setelah Fatul Makkah. Itu umurnya baru 16 tahun ketika jadi gubernur Makkah. Itu yang jadi alasan dari Iyas bin Muawiyah al-Muzani ketika nanti diangkat menjadi qadhi di masa Umar bin Abdul Aziz, dia ditegur oleh Umar, "Berapa umurmu?" gitu ya. Dia harus menjadi qadhi sebuah kota yang sangat besar, sebuah provinsi yang sangat luas. Umar menyatakan, "Berapa umurmu?" Kata dia, "Aku lebih tua dari ya, itu yang saya lupa namanya." Ketika diangkat Rasulullah jadi gubernur Makkah. Dan aku lebih tua dari Usamah bin Zaid ketika diangkat menjadi panglima yang di dalamnya ada Abu Bakar dan Umar. Nah, ketika itu usia dari Iyas bin Muawiyah 19 tahun diangkat menjadi hakim setingkat provinsi. Anda 19 tahun jadi apa? Sama bisa jadi panglima pada umur 18 tahun itu dan kemudian merebak satu desas-desus di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kenapa usama terlalu muda? Siapa dia? Belum ada kiprahnya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demi Allah, memang orang-orang itu bermulut usil. Dulu kepemimpinan ayahnya mereka ragukan, sekarang kepemimpinan anaknya juga mereka ragukan. Demi Allah aku pasti akan tetap memberangkatkan Usama. Maka Usama menjadi seorang pemimpin yang sangat muda, yang di dalamnya para sahabat senior menjadi anak buahnya. Dan misi Usama itu adalah menghalau pasukan Romawi yang bergabung dengan orang-orang Sinah di Syam yang berniat untuk merongrong kaum muslimin. Usamah berangkat hanya dengan 30 ribu pasukan, sementara jelas berita yang datang, pasukan Romawi berkekuatan sekitar 200 ribu legiun. Dan misi Usamah itu berhasil dengan gilang, gemilang. Tetapi ketika Abu Bakar as maupun Umar ibn Khattab mencoba untuk mengangkat Usamah pada jabatan-jabatan selanjutnya, Usamah senantiasa menolak. Kata Usamah, sungguhnya aku hanya menerima amanah dari Rasulullah SAW. Selebih dari itu, aku tahu pasti ada ganjalan dari para sahabat Rasulullah ketika aku diangkat menjadi pemimpin. Maka demi Allah, kalian, wahai Abu Bakar dan Umar, tidak akan mampu untuk membelaku sebagaimana Rasulullah membelaku. Maka izinkan aku, kini tidak lagi menjadi orang yang sepenting itu. Ini seorang yang sangat bijaksana. Di Usamah itu sesudah pengiriman misinya yang sukses ke perbatasan itu, Eh, kita lihat di dalam sejarah tidak lagi banyak berperan kecuali sebagai pang prajurit biasa. Ini kepemimpinan yang luar biasa. Karena Usamah mengatakan, dulu Rasulullah mengangkat saya. Ketika ada orang keberatan, berdesas-desus, bicara macam-macam tentang saya, Rasulullah yang membela. Tapi sekarang Rasulullah sudah wafat. Kalau Abu Bakar atau Umar yang mengangkatku menjadi panglima, beliau-beliau tidak akan bisa membela aku di hadapan orang-orang. Tidak sebagaimana Rasulullah Alaihi Wasallam di masa Umar bin Khattab, Usamah bin Zaid termasuk orang yang mendapatkan tunjangan negara level 1. Senilai sekitar 8.000 dinar per tahun. Adapun putra Umar bin Khattab sendiri, namanya Abdullah bin Umar, itu hanya mendapatkan 6.000 dinar per tahun. Itu yang memicu kemudian satu saat Abdullah bin Umar bertanya kepada ayahnya, Wahai ayah, apa keistimewaan Usamah dibandingkan denganku? Dalam kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam ilmu, dalam Quran, kami tidak berbeda. Dalam hal hubungan dengan engkau, aku lebih dekat. Kenapa Usamah diberi lebih banyak daripada aku? Umar itu menjawab sambil menitikkan air mata dengan mengatakan, "Wahai anakku, Usamah dan ayahnya lebih disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ayahmu ini. Zaid bin Harithah, ayah Usama adalah putra kesayangan, putra angkat kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih disayang oleh Rasulullah daripada ayahmu, maka relakanlah bagiannya lebih banyak daripada bagianmu. Anda boleh memilih jalan Usama. Tampillah ketika mudah, ketika Anda mendapatkan endorsement orang-orang yang sangat kuat, tetapi begitu Anda merasa endorsement itu tidak ada lagi, maka seperti Usama juga, ambil langkah yang bijaksana untuk tidak menimbulkan konflik-konflik yang lebih besar. Itu pelajaran penting dari Usama bin Zaid. Yang ketiga adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Umar bin Abdul Aziz dari garis ayah adalah keturunan Bani Umayyah. Namanya Umar bin Abdul Aziz bin Marwan yang kemudian eh, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah. Jadi dia keturunan dari satu darah yang sangat berkuasa Bani Umayyah yang sejak masa Muawiyah bin Abi Sufyan mengambil kendali pemerintahan daripada Khulafaur Rasyidin. Dari garis ibu, maka dia adalah putar dari Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Al-Khattab. Dari Bani Adi bin Ka'ab, satu subklan dari Bani Makhzum. Nanti ketika Umar bin Abdul Aziz memerintah, ketika saudara-saudaranya dari Bani Marwan, Bani Umayyah itu protes atas kebijakan-kebijakannya, salah seorang bibinya Umar bin Abdul Aziz yang paling disayanginya itu mengatakan salah kalian sendiri menikahkan anak kalian dengan keturunan Umar bin Al-Khattab maka sekarang dia persis seperti kakeknya jangan mengeluh atas itu Abdul Aziz bin Marwan ini orang yang terlalu lembut hati sehingga dia di kalangan Bani Umayyah tidak diprioritaskan untuk menjabat sebagai pemimpin. Maka yang menjadi pemimpin adalah saudaranya yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini memperistri sebentar. Namanya Abdul Aziz bin Marwan itu menikahi kalau tidak salah namanya Asma. Asma binti Yazid bin Muawiyah. Nah, nanti Abdul Malik bin Marwan ini dengan Asma binti Yazid bin Muawiyah ini punya anak namanya Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik nanti dinikahi oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi nikah dengan sepupunya. Sementara sepupunya ini berasal dari garis keturunan tadi. Dari pihak ayah, dia Bani Marwan. Dari pihak ibu, Marwan bin Al-Hakam itu kita baca di dalam sejarah adalah sekretaris pribadinya kekhalifahan Utsman bin Affan. Ditarik dari ibu, dia putra dari Yazid bin Muawiyah. Nah, Yazid bin Muawiyah itu punya anak yang namanya Asma binti Yazid ini dari seorang ayah eh seorang ibu yang namanya Sukainah binti Al Husain bin Ali bin Abi Talib. Jadi darah itu bercampur bergabung menjadi satu nanti di keluarga Umar bin Abdul Aziz. Keluarga-keluarga mulia itu. Nah, Umar kalau kita baca itu biografinya kita sangat menarik. Ini saya sedang menulis satu artikel pendek tentang hijrah, judulnya yang tak hilang dari masa lalu. Nah, prolognya saya ambil dari kisah tentang Umar bin Abdul Aziz. Selain keadilannya, apa yang paling menarik dari diri seorang yang dijuluki Khulafa Rasyidin kelima itu? ternyata adalah gaya jalannya. Jadi sejak muda Umar bin Abdul Aziz itu punya satu gaya jalan yang sangat elegan, khas, sangat bagus sekali, yang sampai-sampai menjadi standar tentang gaya jalan yang baik. Ditulis oleh Imam Abdullah bin Abdul Hakam di dalam biografi Umar bin Abdul Aziz itu bahwa Gaya jalan Umar bin Abdul Aziz ini dicontoh, ditiru oleh para wanita, dimirip-miripkan gitu ya. Orang sampai ada kursus ya, berlatih untuk mengikuti gaya jalan Umar bin Abdul Aziz ini. Dan mereka akan sangat bangga jika bisa menirukannya persis. Saya membayangkan mengalahkan semua model Dolce and Gabbana <laughs> gitu ya. Mengalahkan semua apa model benana republik ketika sedang di catwalk, di catwalk gitu. Itu gaya jalan yang sangat anggun dan sangat indah gitu. Itu jadi standar standar cara jalan yang bagus. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz jadi diangkat menjadi khalifah itu gaya jalan itu berusaha dia hilangkan karena dia takut itu gaya jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Tapi selalu gagal itu payahnya karena kemudian ketika dia pesan pada Muzahim, Muzahim ingatkan aku selalu kalau gaya jalanku ini jelek seperti ini. Padahal itu gaya jalan yang sangat indah sebenarnya kata orang gitu. Kata Muzahim, maka hai Amirul Mukminin, mulutku hanya akan kuisi dengan mengingatkanmu, kan engkau paling susah meninggalkan itu. Jadi, kau sudah tinggalkan semua hal yang kau punya di masa lalu, kemewahan, kekayaan, kenikmatan hidup, Semuanya bisa kau tinggalkan. Kecuali yang satu ini, kau tidak pernah bisa meninggalkannya. Jadi sampai wafat, Umar bin Abdul Aziz, gaya jalannya tetap yang paling indah itu. Nah, Umar bin Abdul Aziz masuk ke dalam lingkaran kekuasaan Bani Umayyah, tentu saja melalui rekayasa yang sangat canggih dan cerdik dari seorang yang namanya Raja bin Haywa. Ketika kemungkaran merajalela dengan penguasa-penguasa Bani Umayyah yang memelihara penjahat-penjahat besar untuk mengamankan kekuasaannya. Termasuk Abdul Malik bin Marwan itu bagaimana kemudian dia berwasiat kepada anak-anaknya untuk berbuat baik kepada Al-Hajjat bin Yusuf Sakafi. Al-Hajjat bin Yusuf itu pernah ditanyakan kepada Imam Asy'abi, imam para ahli hadis di masa tabi'in, "Wahai Imam Asy'abi, apakah Hajat itu seorang mukmin?" Kata Asy'abi, "Iya, tentu saja dia beriman kepada iblis." begitu. Ini di masa Umar bin Abdul Aziz itu kita membayangkan ada Hajat bin Yusuf yang daftar kejahatannya itu yang terbunuh di tangannya atas perintahnya itu sekitar 120 ribu orang termasuk sahabat-sahabat Rasulullah seperti Abdullah bin Az-Zubair termasuk sahabat Rasulullah seperti banyak sekali ada sebanyak sahabat Rasulullah yang bahkan Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas itu tidak lepas dari berbagai macam penindasan yang beliau lakukan. Kenapa saya menyebutnya beliau tetap dengan hormat kepada orang yang namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi? Karena bersama Abu Aswad Ad-Duali, rahimahullah ta'ala, dialah orang yang berjasa untuk memberikan tanda harakat di dalam Quran kita. Jadi Anda baca Quran sekarang, kalau memang Al-Hajjaj itu mukmin dan muslim, insya Allah pahalanya masih mengalir kepada dia. Sebagaimana juga Umar bin Abdul Aziz yang bermimpi, aku bermimpi melihat Al-Hajjaj bin Yusuf di neraka. Dia dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak pembunuhan yang dia lakukan dengan cara yang dia lakukan. Lalu dia diampuni. Maka aku punya harapan bahwa semua orang mukmin itu pasti diampuni dan masuk surga. Gitu. Itu kata Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Nah, Umar juga pernah mengatakan al Hajat di Irak, Khalid bin Abdullah Al-Kasri di Mekah, Walid bin Abdul Malik di Syam. Aduh, bumi sudah penuh dengan orang-orang jahat ya Allah. Sepanjang data yang ada di samping 120 ribu orang yang dibunuh di dalam satu perang ataupun pembantaian, Al-Hajat juga bertanggung jawab atas kematian sekitar 80 ribu orang di penjaranya yang mereka mati tanpa pengadilan. Nah, dalam keadaan yang sangat carut marut semacam itu Raja bin Haywah yang selalu punya raja selalu punya harapan menyisipkan Ammar bin Abdul Aziz kepada Sulaiman bin Abdul Malik salah satu penguasa yang dia anggap lumayan baik dibandingkan orang-orang sebelum dia meskipun Sulaiman ini punya satu kelemahan mendasar dia suka kesenangan duniawi wabil khusus makan jadi ketika wafat itu diceritakan pada hari wafatnya Sulaiman bin Abdul Malik mengkonsumsi 200 butir telur, dua ekor kambing, dua ekor rusa dan beberapa banyak yang lain macam-macam gitu ya. Dan meminum ini ini ini ada datanya itu. Di biografi Umar bin Abdul Aziz itu juga ditulis. I bagaimana kemudian dia membuat Sulaiman bin Abdul Malik itu putus asa terhadap anak-anak keturunannya karena apa? Anak-anaknya masih kecil mau diangkat jadi Amirul Mukminin khalifah sesudahnya tidak memungkinkan. Maka raja membisikkan sesuatu, "Hai Amirul Mukminin, mau tidak kau diringankan hisapmu di akhirat kelak?" Apa itu? Ya, pilihlah pemimpin yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh rakyat, maka kau akan diringankan hisapmu di akhirat kelak. Apakah anak-anakku tidak layak? Mereka masih kecil begitu, kamu lihat sendiri. Iya, lalu siapa? Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu masuklah Umar ke dalam lingkaran kekuasaan dan sesudah itu maka kemudian dia memerintah dengan sebenarnya kalau kita lihat tentang Umar bin Abdul Aziz yang menonjol pertama adalah tentang keteladanan dalam hal sederhana. Jadi seorang pemimpin itu meskipun tanpa skill yang sangat memadai, ya, skillnya cukup-cukup saja dalam memerintah, dia asal memiliki satu hal, keteladanan, maka kita tahu itu adalah titik awal dari keberhasilannya. Umar bin Abdul Aziz memulainya dengan itu. Dan memulainya dengan keberanian mengaudit semua harta dirinya, mengaudit semua harta keluarga penguasa, dan mengembalikan semua madhalim, raddul madhalim, ke dalam baitul mal atau kepada pihak-pihak yang terzalimi. Jadi ya, ketika kekuasaan dimulai dengan raddul mazalim seperti Umar bin Abdul Aziz dari setelah krisis yang begitu panjang yang begitu melelahkan kaum muslimin ketika itu maka kemudian raddul mazalim ini menjadi secercah penyejuk yang membuat semua orang lalu bersemangat kalau pemimpinnya punya keberanian kebersemangatan untuk mengatasi semua kezaliman maka rakyatnya akan terdorong untuk melakukan keadilan maka peran penting dari seorang pemimpin yang ditunjukkan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah satu keteladanan. Yang kedua, keberanian. Bahkan meskipun akhirnya berujung pada kematiannya. Kenapa Umar bin Abdul Aziz hanya memerintah 2 tahun 4 bulan? Berbagai versi sejarah yang lebih banyak, lebih masyur mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu wafatnya bukan wajar, tapi diracun. Dan itu risiko yang harus diambil dengan keberaniannya untuk mengobrak-abrik tatanan Bani Umayyah yang kemudian sudah sangat nyaman dengan kekuasaan yang mereka pegang selama ini. Sehingga musuhnya dari kalangan keluarga sendiri sangat banyak. Dia tertolong selama 2 tahun 4 bulan itu oleh saudari dari para penguasa Bani Umayyah yaitu Fatimah binti Abdul Malik yang adalah istrinya. Jadi andaikan tiada istrinya ini mungkin dia sudah dihabisi sejak awal tetapi dia punya Fatimah yang adalah saudari kesayangan dari Al-Walid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Maslamah bin Abdul Malik dari keluarga Abdul Malik yang kemudian merasa sangat dirugikan dengan memimpinnya Umar bin Abdul Aziz. Kita melihat itu semuanya. Maka, Iwatifilah Rahmatullah dengan keteladanannya, dengan keberaniannya, Umar bin Abdul Aziz membawakan harapan dan rasa manis di rakyatnya selama dua tahun empat bulan pemerintah itu. Zakat diberikan dengan kesadarannya amat tinggi sampai-sampai zakat dari Afrika itu tidak ditemukan lagi mustahiknya sehingga harus dibelikan budak-budak untuk dibebaskan atas nama kaum muslimin. Kemudian terakhir Salahuddin Al-Ayyubi mungkin kita bahas karena kalau orang ini sangat panjang kisah-kisah dan sejarahnya kita bisa bahas di lain kesempatan karena waktu yang terbatas menolak sebesar-besarnya kita sudah menyelesaikan Aisyah, Usama dan insyaallah Umar bin Abdul Aziz dan wabil khusus Umar bin Abdul Aziz pernah kita bahas secara luas, panjang kali lebar begitu ya, ditambah kali tinggi jadi volume <laughs> begitu pada kira-kira KRPH satu setengah tahun yang lalu. Mudah-mudahan filenya masih ada dan bisa diunggah untuk bisa di-download. Terima kasih. Wallahu muafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.